Mitra bisnis, beberapa waktu lalu mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra mengajukan uji materi gugatan Undang-Undang Pemilu soal waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif. Yusril berpandangan, menurut Undang-Undang Dasar 45, pemilu presiden dan legislatif seharusnya digelar serentak. Bukan seperti sekarang ini, di mana pemilu legislatif digelar tiga bulan lebih awal dari pemilu presiden. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, Segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda soal ini? Ya jadi tujuan Yusril kan agar dia bisa mencalonkan diri jadi presiden karena hampir pasti partainya kan partai Nasakom nasib 0, jadi ini pintarnya Yusril seolah-olah dengan serempak itu jadi tidak ada persyaratan presidensial threshold. Nah jadi Itulah motifnya. Jadi bukan serentak atau tidaknya, tapi thresholdnya itu. Karena pemilu sekarang itu dilakukan legislatif dulu supaya ketahuan partainya dapat berapa, supaya ketahuan partai itu bisa mencalonkan presiden atau tidak karena partai bulan bintang ini partai yang relatif kecil jauh dari threshold 20%, maka peluang Yusril kan menjadi hilang. Nah, peluang itu akan ada kalau tidak ada threshold dengan cara seolah-olah bukan thresholdnya tapi dengan cara pemilu serentak itu. Itu aja motifnya. Melihat judicial reviewnya sendiri nih Pak, menurut Anda ini memang sesuatu yang ideal untuk dilakukan atau bagaimana Pak? Saya tidak tahu karena itu urusan Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan menguji itu Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang Mahkamah Konstitusi sedang bermasalah karena hakimnya satu sudah dipenjara, dua dibatalkan oleh PTUN ya kan satu mau pensiun sementara kan di undang-undang dikatakan sembilan orang gitu. Jadi judicial review tapi belum jelas saya rasa tidak perlu dipermasalahkan. Kalaupun diizinkan gitu ya, silahkan aja lah, nggak apa-apa. Yusril maju jadi capres gitu silahkan saja, tidak masalah. Jadi nggak usah repot-repot gitu, nggak usah dipikirkan lah. Ya niscaya akan mengganggu karena kesiapannya. Tapi kalaupun mengganggu silahkan deh, silahkan deh. Mau nyapres silahkan lah gitu kan. Nggak, udah banyak pengaruhnya kok. Ya jadi silahkan lah. Jadi nggak ada threshold gitu, nggak ada threshold. Ya silahkan deh. Toh pemenangnya udah hampir ketahuan siapa. Jadi jangan mimpi lah. Tapi Pak, ada pihak berpendapat pemilu presiden dan legislatif memang idealnya dilakukan secara serentak guna menghindari golput saat pilpres yang notabene dilakukan setelah pemilu legislatif. Bagaimana menurut Bapak? Belum tentu pilpres itu selalu lebih tinggi dibandingkan legislatif. Kita bicara angka. Pilpres selalu lebih tinggi dari legislatif. Justru orang pesimis terhadap calon anggota DPR itu. Pilpres berbondong-bondong orang. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.